tidak selamanya sama dengan sabar dalam istilah agama. Secara kebiasaan sabar itu sama artinya dengan tahan atau betah. Itu namanya sabar. Dalam istilah agama, sabar itu ada tiga macam. Yang pertama dalam menjalankan taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bahasa kita barangkali sabar itu selalu dikaitkan dengan yang ketiga saja. Tidak pernah dikaitkan dengan yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah atau sabar dalam ketaatan kepada Allah tidak perlu dikaitkan dengan yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat maksiat kepada Allah sabar dalam menjalankan perintah Allah artinya dalam keadaan bagaimanapun baik ketika senang maupun susah Ketika duitnya banyak maupun duitnya sedikit. Sabar dalam menjalankan perintah Allah artinya dia tetap konsisten dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ini pengertian sabar dalam ketaatan. As-sabr sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ada sebagian orang psikologi sementara orang. Kalau dia duitnya banyak, dia rajin sembahyang. Ya. Yeah. kalau sudah tempat kantongnya dia malas sembahyang. Ini tipologi orang yang tidak sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Atau sebaliknya, ketika susah dia, rajin sholat ke masjid, gitu ya. rajin beribadah ketika kantongnya kempes Begitu tanggal muda, rezeki nongkrong nggak pernah lagi sholat berjamaah. Kemana? Keluyuran terus, ngomong duitnya masih tebel. Ya, sarapan pagi, di carwa, makan siang nanti di Teluk Naga gitu ya misalnya itu makan sore juga di Singapura misalnya gitu udah nggak kenal masjid lagi kalau uangnya banyak, begitu uangnya kentang, rahim pemesitnya. Ini juga bukan tipologi orang yang sabar. Orang yang sabar menjalankan perintah Allah dalam keadaan bagaimana? Di mana saja dia akan tetap menjalankan perintah-perintah Allah. Ada orang kalau ke Mekah pakai kerudung rapat sekali bagus sekali, foto disiarkan di televisi. Udah pulang dari Mekah telanjang lagi, ini orang yang tidak sabar itu Nah, ini kan juga kan nggak pernah menyentuh sampai di situ. Maka tanda-tanda orang yang mutakin itu Orang yang bertakwa itu jangan orang yang sabar itu Makanya Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang lebarnya saja itu antara langit dan bumi kalau lebarnya aja antara langit dan bumi, apalagi panjangnya. Sebenarnya tidak ada ukuran yang lebih panjang di dunia ini daripada langit dan bumi, maka disebut langit dan bumi. Untuk siapa surga? Wajah yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, tanda-tanda orang bertakwa apa? yang yunfikuna fisarra'i wad Dia selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah. Yeah. Dalam keadaan baik dia juga berinfak, dalam keadaan serbuk dia juga berinfak. Ini tanda-tanda orang yang sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah seperti itu. Ini sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Ada lagi psikologi manusia. Kalau di kampungnya dia rajin ke masjid. Di kampungnya malu mungkin dilihat oleh tetangga dan sebagainya. Rajin beribadah. Suatu ketika baru sampai ya di Singapura misalnya, sudah nggak kenal sembahyang lagi ada orang seperti itu. Apalagi nanti nanti sampai di Hongkong udah lain lagi. Ini juga tipologi model orang yang tidak sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ya. Orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimana saja, dia akan menjalankan perintah Allah. Ada tetangga atau tidak? Ada orang lain atau tidak? Dia beribadah bukan karena tetangga. Dia beribadah bukan karena orang lain, tapi dia beribadah karena menjalankan perintah Allah dan Allah akan mengetahui dia di mana saja. Ini sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah atau sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Orang yang sabar dalam meninggalkan maksiat kapan saja, di mana saja, dia akan tetap meninggalkan maksiat kepada Allah. Ada yang lihat atau tidak ada yang lihat. Dalam arti orang-orang lain melihat atau tidak? Dia akan meninggalkan maksiat kepada Allah. Ada sebelas manusia kalau ada orang banyak dia nggak mau maksiat. Tapi begitu tidak ada orang dia mau melakukan maksiat. Ini fisiologi manusia yang tidak sabar dalam meninggalkan maksiat. Oleh itu orang yang sabar dalam meninggalkan maksiat di mana saja, di Hongkong atau di London atau di Makkah, dia tinggalkan maksiat. Bukan di Makkah menjadi orang yang pura-pura alim, tapi di Hong Hongkong udah bermaksiat ini orang yang tidak sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima ujian-ujian dan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar dia akan menerima ujian-ujian dari Allah dengan hati yang rela. Dengan kalbu yang menerima karena dia mengetahui bahwa ujian-ujian itu salah satu fungsinya adalah dalam rangka meningkatkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Tetapi orang yang tidak sabar, dia akan selalu berkeluh kesah, bahkan mungkin menuduh Allah sebagai tidak adil. Mengapa orang-orang yang tidak sholat Mengapa orang-orang yang kafir diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diberi kenikmatan yang melimpah. Tapi kami yang selalu ke yang selalu sholat jamaah, selalu tidak lepas dari ujian-ujian hidup Ini tanda orang yang tidak sabar. Dia tidak tahu bahwa Allah membuat ujian-ujian itu semuanya ada manfaatnya. Mengapa dan apa hikmahnya Allah menjadikan Fir'aun umurnya sampai 200 lebih 200 tahun tidak pernah Fir'aun apalagi setelah sakit kepalanya tidak pernah tapi akan akhirnya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan gara-gara diberi kesehatan dengan umur yang panjang maka orang yang diberi ujian dunia oleh Allah akan mengambil satu hikmah boleh dulu aku diberi ujian ini agar aku teringat kepada Allah agar aku tidak menjadi seorang yang sombong agar aku selalu menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah tidak seperti hanya Fir'aun dan orang-orang yang seperti bahwa orang yang itu oleh sebab itu orang yang mukmin itu itu ditandai segala perilakunya adalah positif, adalah baik. ini Inilah satu hadis yang terdapat dalam kitab Riyadus Salihin. Hadisnya memang nomornya sudah agak tinggi 27 ya. ya. dari sabar baik ya. hadis yang ketiga apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayadan amril mukmin sungguh mengagumkan perilaku orang mukmin mengatakan inna amrahu kullahu lahu khair walaysa nadir dzalika li ahad illa lil mu'min semua perilaku orang mukmin itu itu nilainya positif semua dan itu tidak terbatas bagi orang yang bukan mukmin nah ini kita perlu introspeksi apakah kita sudah masuk ke dalam kategori seperti itu di mana semua perilaku kita itu adalah positif coba kita lihat apa kata Rasulullah selanjutnya orang mukmin in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara Fakana khairan tadi Orang mukmin ini apabila ditimpa ya sesuatu yang menyenangkan mendapatkan kenikmatan rezekinya banyak setelah dia melakukan usaha apa yang dia lakukan syakar dia bersyukur kepada Allah ini perilaku orang mukmin apabila dia mendapatkan kenikmatan apa saja kenikmatan itu maka dia syukur kepada Allah maka syukur ini suatu nilai plus kredit baik bagi seorang mukmin. Sebaliknya, apabila dia ditimpa suatu musibah, suatu penderitaan, sesuatu yang tidak enak bagi dirinya, apa perilaku mukmin? Sabar, dia bersabar. Nah, sabar juga sebuah kredit poin bagi seorang mukmin. Perhatikan orang yang bukan mukmin, ketika dia mendapatkan kenikmatan seperti apa yang pernah dialami oleh salah seorang dari umat Nabi Musa alaihissalam yang bernama Harun ketika dianugerahi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Apa dia mengatakan? Aku mendapatkan ini semuanya karena aku seorang yang tangguh. Innamal utitu ala ilmi karena saya tidak memutar otak. Kamu di goblok semua gak bisa mutar otak. Marah. Ini ini model malu seperti itu. Sekarang banyak orang kadang-kadang Coba kalau kamu dulu mau ikut sekolah dengan saya tamat sekolah Langsung jadi direktur, duitnya banyak Nah, begitu hidup ini kenapa? Ya. Karena menggunakan otak saya. Inilah akhirnya sumber kesombongan muncul dari situ. Padahal tidak semua orang yang pintar itu mesti rezekinya banyak. Saya dengan kawan tinggal di Surabaya asalnya orang dari Gresik ada dua orang dari GP ini yang sejak TK Madrasah nah, Hidayah, Sanawiyah, Aliyah, sekolahnya bersama. Terus satu kelas terus bersama. Berulang. tahu dari Madrasah Aliyah dia kemudian tinggal di Surabaya. Dua orang sekolah ini sama persis. Setelah 10 tahun di Surabaya, apa yang terjadi? Ya, yang satu punya hotel. Kalau ke Surabaya, ke daerah Ampel, ada hotel namanya Grand Kalimas Hotel. Itulah contohnya itu saya punya teman yang berdua ya. Wahyu Sinusin ya. 10 tahun punya hotel ya. Sampai melalui tanah-tanahnya segala bersama jadi apa? Jadi satpam di hotel tersebut kok nggak sama-sama punya hotel? sama-sama sekolah kalau nggak percaya sekarang, coba. Bapak ambil dua anak yang masih bayi, asuh dua-duanya ini. Misalnya anak yatim dua, asuh sekolahkan bersama terus dua-duanya sampai sarjana. Tidak perlu sarjana S3 ini dokter. Setelah tiga selesai, Ya, satu suruh tinggal di Surabaya, satu suruh tinggal di Jakarta. Anda tinggal di Jakarta sama-sama. Tunggu dua puluh Kira-kira itu rezekinya sama atau tidak? Coba. Rezekinya mesti nggak sama. Mengapa? Ya, rezeki itu urusan Allah. Boleh jadi yang satu rezekinya sampai 10, yang satu cuma 5. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ini akan dia mengatakan ini gara-gara kepandian saya, saya bisa mendapatkan rezeki. Nah, dia nggak bersyukur seperti itu. yang dari musibah, orang lain salahkan semuanya. Ini tipologi orang yang tidak beriman. Oleh itu kata Rasulullah SAW orang yang beriman. Kita lihat apa kita ini termasuk yang beriman. Tentunya dengan iman yang benar. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Kami yang berusaha, Allah yang memberi. Banyak orang berusaha diberi oleh Allah. Banyak orang juga berusaha, tetapi tidak diberi yang banyak oleh Allah. Kami diberi yang banyak. Bersyukur, Alhamdulillah, kami diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan musibah, orang yang beriman akan mengatakan, Alhamdulillah kami masih disayangi oleh Allah dengan diberi ujian-ujian seperti ini. Seandainya kami tidak diberi musibah, mungkin kami akan lalai terhadap Allah. Maka dengan cabang seperti itu merupakan kredit poin yang kedua dari orang-orang yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu dalam hadis-hadis ini, dalam kitab ini banyak terdapat hadis yang berkaitan dengan masalah kesabaran, bahkan disebutkan tujuan hidupnya adalah para murid. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ayunasi asyad di dunia." Manusia mana yang paling pedih tujuannya di dunia? Rasulullah menjawab, "Al-Anbiya." adalah Orang yang tingkatannya di bawah nasib para salihin. Kemudian orang-orang yang tingkatan di bawah para salihin, para orang-orang yang saleh. Ini artinya semakin tinggi kualitas keimanan, kualitas ketakwaan seseorang kepada Allah, semakin tinggi pula ujian-ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Kita ambil contoh misalnya Nabi yang pertama kali diuji oleh Allah adalah orang tua kita Nabi Muhammad Adam alaihissalam ketika sedang enak-enaknya menjadi pengantin baru Allah harus memutuskan keduanya berpisah saya tidak tahu kalau kita yang menjalankan seperti itu betapa pentingnya ketika sedang berjuang maju Gara-gara melanggar larangan memakan sebuah buah ya. dari pohon keabadian, bukan pohon dunia, maka Allah harus memisah sebuah insan yang lain berbulan madu itu. kata kita yang menjalankan, ya tahu rasanya bagaimana. Ada lagi nanti yang mengingatkan Nabi Yunus ketika naik kapal kapalnya kelebihan beban harus dikurangi muatannya dilemparkan ke laut yang harus dilemparkan seorang nabi mungkin kita akan berkata kenapa bukan yang lain saja inilah salah satu Eh, Iktibar, contoh bagi kita. Orang yang dicintai oleh Allah. Yang dipilih menjadi Nabi justru diberi ujian-ujian yang sangat penting di dunia. Belum lagi Nabi-Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dari Mekah sampai ke Madinah penuh dengan ujian-ujian dan musibah-musibah sampai hendak dibunuh Umat Islam hijrah ke Habasa dua kali karena diteror. Nabi hijrah pertama kali ke Taif karena diteror di mana? Di Taif diteror. Ada yang hijrah ke Madinah, semuanya karena ujian-ujian itu. Maka semakin tinggi manusia mendekat kepada Allah, semakin tinggi ujian-ujian hidupnya. Maka orang yang musibah, musibah seperti itu, dia akan merasakan bahwa saya tambah dicintai oleh Allah. Bukan dia kemudian malah menganggap Allah tidak adil dan sebagainya. Ini satu great bagi orang-orang yang mengatakan musibah berpikir sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Teman-teman yang di sini waktu sulit lagi, barangkali ada pertanyaan kami persilakan, baik yang berkaitan dengan apa yang kami sampaikan maupun yang tidak berkaitan alias masalah-masalah yang lepas dari kajian ini. Kami berkaitan kalau ada yang bertanya. dari awal pemerintahan sekarang ini sampai sekarang itu itu kira apa kabar itu apakah hujan atau azab atau lainnya sampai itu apa bagaimana kalau kita katakan dengan surat uh, eh, al-nasrah di balik kesusahan ada kesenangan eh, di balik kesulitan ada kemudahan karena istirahat baik segi kita menyikapi agar kita ini sebagai bangsa Indonesia e, punya harapan yang yang me, menghibur lah kira-kira kalau tidak dilibatkan yang musibah rasanya e, sangat menyedihkan tapi apakah di balik itu kira ada yang bisa kita harapkan kalau dikaitkan dengan eh, alam nasrah tadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih. Saya ingin menerangkan pertama musibah atau ujian itu ada dua macam. Ada ujian makan dan ada ujian penderitaan. Al-Quran menegaskan seperti itu. Istilahnya dengan khair dan syar. Wa nablukum bil khair wa syar fitnatan kami akan menguji kamu dengan yang enak dan yang tidak enak sebagai benar-benar ujian. Jadi kita sering memahami kalau yang namanya sakit itu musibah. Musibah itu ujian. Kemudian sehat itu bukan ujian. Padahal sehat itu ujian itu Duit banyak juga ujian. Bahkan kata para sahabat, kami ketika diuji dengan penderitaan, kami sabar. Sabar juga yang tadi tetap menjalankan perintah-perintah Allah, tetap meninggalkan maksiat kepada Allah. Tetapi ketika kami diuji dengan kenikmatan, kami tidak sabar. Artinya bagaimana? yang tadinya sembahyang dengan banyak kenikmatan menjadi nggak sembahyang. Yang tadinya tidak pernah maksiat setelah punya duit maksiat. Ini namanya tidak sabar seperti itu. Ini, ini ungkapan yang indah dari para sahabat. Ya. Jadi ujian itu ada ujian yang berupa kenikmatan yang kedua ujian yang berupa penderitaan. Nah, banyak orang yang lulus ketika diuji dengan penderitaan, sementara ketika diuji dengan kenikmatan tidak lulus. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya azab tadi, azab itu ada dua juga. Ada azab yang sifatnya pembinasaan seakar-akarnya. Namanya azabul istiqsal. Ya. Dalam bahasa agamanya. Diakhirkan seluruhnya. Ini seperti umat-umat dahulu yang tidak mau menerima dakwah para nabi diazab sampai habis seakar-akarnya. Azabul istighfar. Azab yang seperti ini tidak ada lagi untuk umat Nabi Muhammad. Yang ada azab sekarang ini kalau disebut azab ya, tapi bukan azabul istighfar. Bukan azab pembinasaan sampai seakar-akarnya, tapi azab dalam pengertian musibah. Ini. Jadi sekarang ada azabul istiqsal tidak ada. Yang ada azab dalam pengertian musibah. Bagaimana Pak negeri kita kena musibah terus begitu ya? Kira-kira begitu. Itu ujian. Yang diberi kemampuan juga ujian sebenarnya. Dalam buku saya yang terakhir, atau sudah punya atau belum fatwa imam besar majelis istiqlal itu ada pertanyaan apakah tsunami ada itu merupakan adat itu jawabannya saya sebutkan secara lengkap di sana bagi orang Islam itu bukan adat dalam pengertian pembinasaan tapi mungkin dalam rangka dicintai oleh Allah ya diberi pahala lebih banyak dan sebagainya banyak sekali iya. maka bagaimana kita menyikapi menyikapinya bagaimana bagaimana kabar tadi ya. maka Al-Quran mengatakan wabashir ya berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku pada orang-orang alladzina Ila asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka apa sikapnya? Kami adalah milik Allah. Inna lillahi. Sejujurnya kami adalah milik Allah. Mau diapakan oleh Allah, serta terserah yang memiliki. Dan kami akan kembali kepada Allah itu perilaku menyikapi dari musibah-musibah yang kita hadapi. Di samping tentunya kita juga diharuskan untuk berusaha untuk menghindari diri dari musibah-musibah tersebut sepanjang kita mampu menghindari. Kaitannya dengan prinsip Inna ma'al usri yusra itu sifatnya bisa umum. Bisa saja inna ma'al usri di kesulitan ada kemudahan. Itu mungkin bisa terjadi di dunia. Orang yang mendapatkan kesulitan pada awalnya dia akan mendapatkan kemudahan pada akhirnya. Bisa juga itu berarti di dunia dan di akhirat. Orang yang di dunia sangat menanam kesabaran-kesabaran, di akhirat dia akan tinggal memetik kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas. Pepatah Melayu mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, Artinya dia sanggup untuk balik dahulu, tapi setelah itu sehat. Dan dialektika kehidupan itu tidak ada kenikmatan apabila tidak dijauhi dengan kecapean. Imam Syafi'i mengatakan, Ba'inna لذة العافي بالنصب فانصب فإن لذة العافي بالنصب Mantap itu bercapek-capeknya dulu sakit rakit dulu Setelah capek baru merasakan kenikmatan Nah itu Itu dia, dia kehidupan Makanya orang yang mendapatkan kenikmatan itu rasanya lebih nikmat daripada nggak berusaha kemudian mendapatkan kenikmatan ya udah mencari capek-capek ketemu barangnya itu lebih nikmat rasanya daripada tidak mencari tapi mendapatkan barang tersebut Ya. mungkin lebih lengkapnya silakan dilihat di buku kami kan disediakan di sekretariat ini mereka tidak ambil habis nggak tahu di sini ada barang yang beli atau tidak tapi saya nggak menjual nggak menjual sekitarnya itu diminta dalam dua bulan lagi atau kurang dari dua bulan agar kita pulang di luar terlalu raris ya. ya isinya adalah tanya jawab tentang kehidupan kemasyarakatan keagamaan putar 80 masalah baik Marilah kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita kembali insyaAllah pada pertemuan yang akan datang Muhafiz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh